Mitra bisnis, banyak orang Amerika yang menganggap Abraham Lincoln adalah presiden terbaik yang pernah ada. Nah, ada cerita yang menarik tentang beliau. Beliau memerintah di Amerika pada tahun 1860-an ya dan merupakan presiden yang ke-16. Saat Abraham Lincoln masih muda, dia terkenal sebagai seorang pengacara yang ingin tahu apa saja. Ada kasus dia ingin tahu, dia belajar, dia tanya orang dan salah satu orang yang dikagumi namanya Edwin Stanton dan dia merupakan senior dari Abraham Lincoln. Sehingga suatu saat Abraham Lincoln ingin kenal dengan Edwin, tetapi oleh sekretarisnya Edwin dan Edwin dia dipermalukan, dianggap orang junior, tidak tahu apa-apa. Bahkan si Edwin mengolok-olok dia, apa itu pengacara bau kencur yang masih baru? Aku tidak mau kenal dia gitu ya. Dan si Abraham Lincoln sakit hati, tapi dia diam aja pada salah satu kasus dia bahkan melawan si Edwin Stanton ini dalam kasus pengacara kepengacaraannya dan si Abraham Lincoln kalah juga dia makin sakit hati. Yang menarik setelah waktu berjalan dan pada akhirnya Abraham Lincoln menjadi presiden Amerika dia menghadapi kesulitan yang besar. Saat itu perang sangat besar ya. Jadi dia menginginkan mendapatkan seorang secretary of war yang hebat dan dia teringatlah dengan Edwin M. Stanton. Dan apa yang terjadi? Dia dengan rendah hati mengirim surat kepada Edwin M. Stanton dan mengundangnya menjadi Secretary of War, asisten beliau. Dan Edwin Stanton sangat terharu karena dia tahu bahwa sebenarnya dia telah memperolokkan Abraham Lincoln dulunya beberapa kali. Mitra bisnis, kalau kita mau menjadi orang besar, maka kita harus berani melupakan segala kesalahan orang lain, mengampuni orang lain, bahkan tetap bersahabat walaupun kita pernah dimusuhinya. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.